الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Semoga kita diberikan kehidupan yang penuh berkah yang hatinya hidup oleh nikmat iman yang hatinya hidup dengan semangat berbuat kebaikan yang hatinya hidup dengan lezatnya beribadah yang hatinya hidup dengan penuh kasih sayang karena hidup tidak identik bernyawa saja, tapi hidup sangat identik dengan nilai apa yang bisa kita berikan ketika kita hidup. Asma Allah yang kita kaji dalam kesempatan ini Al-Muhyi Al-Mumit Allah yang maha menghidupkan Allah yang maha mematikan Tidak ada satupun yang bisa membuat makhluk menjadi hidup kecuali Allah Tidak ada satupun yang membuat kita mati kecuali Allah Al-Muhyi terambil dari kata ha dan ya yang maknanya ada dua. Satu adalah lawan kata dari mati atau hidup. Dan yang kedua malu. Kalau mumit, mim, wau dan ta mengandung makna hilangnya kekuatan, hilangnya potensi disebut mati. Dan Disinilah lahir antonim dari hidup yaitu mati. Ciri kehidupan ada tiga. Satu berpengetahuan, dua bisa bergerak, tiga punya kemampuan merasa. Du bumi yang tanah yang gersang disebut mawat yaitu tanah yang mati yang oleh Allah dihidupkan dengan air sehingga tumbuhan bisa tumbuh. Saudaraku sekalian, penting sekali bagi kita untuk tahu arti hidup. Karena ada orang yang dia hidup tetapi dia tidak hidup. Badannya hidup, tapi hatinya tidak punya iman, tidak ada nilainya hidup. Jasadnya hidup, tapi hidupnya tidak pernah beribadah dan berbuat kebaikan. Memang dia hidup, tapi dia tidak hidup. Tidak manfaat. Berkaitan dengan mati. Kullun nafsin ikatul, maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan maut. Kita akan mati. Hadirin, saya mati. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mati. Tsunami yang melanda tidak menyebabkan kematian. Tsunami hanya menjadi salah satu jalan kematian. Mati banyak jalannya, bisa karena peperangan, bisa karena bencana alam. Tapi tanpa itu pun tetap mati. Tentara lebih banyak yang meninggal di tempat tidur daripada dalam peperangan kalau di masa damai. Terjun payung mengakibatkan beberapa penerjun meninggal. Tapi sesungguhnya semua penerjun meninggal. Ada yang muntaber, ada yang gejala tipes, maaf. Ada yang tabrakan. Hanya beberapa saja penerjun yang meninggal karena terjun payung. Wafat waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan nyawa tidak tertukar. Kenapa ada sebuah pesawat yang jatuh, semua meninggal kecuali bayi. Tahu sebabnya? Sebabnya bayi itu belum waktunya meninggal. Apakah kelaparan bisa membuat orang meninggal? Tidak. Yang terjadi dia meninggal lewat lapar. Orang tertawa saja bisa meninggal. Terbahak-bahak, terpeleset dan kepalanya terantuk meninggal. Ada orang meninggal hanya karena sebuah karang yang kecil. Sudah-sudah mendengar ini? Jadi ada seorang preman punya karang di hidungnya dan dipijit dan dia marah sehingga memukul dan meninggallah. Jadi banyak jalan menuju meninggal. Ada juga yang karena basok tertelan tidak bisa nafas. Banyak jalan. Saudaraku sekalian, tapi kalau belum waktunya sulit meninggal. Ada saja jalan untuk hidup. Saya baca yang digulung tsunami kemarin tersangkut di pohon. Temannya tiga meninggal, dia tidak. Ada bayi yang luput, kakaknya meninggal. Yang bunuh diri, dulu di Cimahi, di rel kereta api. Padahal begitu kerasnya besi kereta api, tapi tidak berhasil membunuhnya. Sebabnya adalah salah rel keretanya jadi termasuk yang loncat ke sumur itu saudara dengar sendiri dia menjerit selamat tinggal anak-anakku loncat dan dia naik lagi karena waktu itu kemarau amat panjang sehingga hanya selutut airnya Antang Saya anjurkan saudara jangan bunuh diri Karena belum waktunya tidak mati Hanya nambah malu Kalau waktunya saudara tidak diterima imannya Orang yang mati bunuh diri Tidak boleh disolatkan panjang umur hadirin. Ibu ingin panjang umur? Ingin berapa? Bapak, Ade ingin panjang umur. Bapak ingin panjang umur? Mau berapa? Tidak ada yang berani jawab. Mengapa Allah mematikan manusia? Karena kalau tidak mati penuh dunia ini. Harus mati. Mau seperti apa dunia ini. Kalau tidak ada yang mati. Yang kedua, kenapa Allah mematikan manusia? Karena kalau terlalu lama juga repot. Kita diberi umur 100 20 tahun dan pikun mulai umur 50 betapa merepotkan hidup kita jadi jangan terlalu semangat dengan panjang umur karena terlalu panjang juga tidak merupakan kebaikan bosan beberapa orang yang sudah tidak berdaya manfaat susah, merasa jadi beban, tidak merasa bahagia dengan panjang umur. Jadi bagaimana? Apakah ingin panjang umur? Saya ingin panjang umur yang penuh berkah. Dan saya ingin mati sebelum saya menyusahkan siapapun juga. Jangan takut dengan kata mati Karena tidak akan merubah apapun kata-kata tersebut Apakah ulang tahun menambah umur? Kalau begitu tiap minggu ulang tahun Saudaraku yang baik Sebetulnya jangan terlalu risau dengan panjang pendek umur kita walaupun kita diperbolehkan meminta umur panjang yang berkah yang kita risaukan adalah nilai manfaat dari umur kita umur bukan masalah waktu tapi umur masalah nilai manfaat ada orang lahir tahun 1900 wafat 1925 dikubur 1960 itu di batu nisannya begitu Fulan lahir 1900 wafat 1925 dikubur 1960 kok lama sekali dikuburnya dia hidup tapi dari umur 25 dia tidak punya manfaat apa-apa. Maka oleh orang tuanya ditulis dari umur 25 memang dia sudah mati. Jadi bagaimana hadirin? Satu, supaya dunia tidak penuh duda, supaya dunia, maaf, hidup ini tidak bosan, terlalu lama juga bosan. Nelson Mandela kini usianya 88 tahun. Saya lihat sedang memegang apa itu Box tinju. Kalau sehat bagus. Pak Mahathir Muhammad waktu kemarin berjumpa di Malaysia. Uh, masih sangat segar 87 tahun. Tetapi ada yang usia yang sama sudah sangat repot. Oleh karena itu daripada kita mikirkan apakah saya tua atau tidak, lebih baik kita pikirkan bagaimana setiap waktu saya siap mati. Hikmah apalagi dengan mati di dalam bukunya Dr. Quraish Shihab kematian itu seperti keluarnya ayam dari dalam telur hidup di dunia ini terlalu banyak kungkungannya kita mati kita akan pindah ke alam yang lebih baik dari dunia ini dengan catatan sukses hidup di dunia untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dunia seperti ini, Israel membabi buta, membantai. Libanon dihancurkan, kamp pengungsi hari kemarin dibombardir. Inilah dunia. Begitu banyak kejadian, tapi di alam yang lain sesudah kita mati, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebiadaban, kekejian, alam yang lebih indah. Surga. Dan itu harus lewat kematian dulu. Ada episodenya. Nah saudaraku sekalian, apa hikmahnya lain? Allah merahasiakan kematian itu untuk kebaikan kita. Bayangkan kalau sudah diumumkan kematian dari sekarang. Uh, betapa tegangnya. Ah, enggak. Saya kalau tahu kapan saya mati, saya mau berbuat maksiat sekuat tenaga. Menjelang mati saya tobat. Iya gitu. Boro-boro mau berbuat maksiat, stres saja. Untungnya dia mati dirahasiakan oleh Allah Justru agar kita siap setiap saat. Siapa yang menyangka jalan di pantai, berlibur dari Belanda, berlibur dari Swedia, berlibur dari Saudi Arabia ke Pangandaran, digulung ombak. Tidak diduga, tetapi itulah kematian seseorang akan mendatangi tempatnya. Ada kisah begini adik kakak Kakaknya takut sekali mati. Kak, saya bermimpi. Kakak ini meninggal di... Yang bilang begitu deh. Kakak paling tidak suka omongan tentang kematian. Tapi benar kakak meninggal di... Jam, jangan diteruskan. Akhirnya kakak ini terus memikirkan mimpi adiknya. Dan karena dia tidak merasa tentram dengan mimpi itu, dia pindah ke India. Dan di India, dia dimakan buaya. Tahukah yang diceritakan adiknya, Kak, saya mimpi kakak mati di India sebetulnya begitu. Hanya selalu ditutup mulutnya. Dan dia pergi ke India ke tempat dia akan menemui kematiannya. Jangan takut dengan saat kematian kita pasti mati. Tsunami memang membuat meninggal, peperangan meninggal, tapi tanpa itu juga kita meninggal. Berapa banyak yang meninggal karena di jalan Berapa banyak yang meninggal dengan penyakit yang harus kita lakukan, kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Menurut Nabi Muhammad SAW, seorang yang cerdas justru orang yang paling banyak ingat mati. Dengan banyak ingat mati, kita selalu siap dengan niat, dengan cara yang benar saya belum tentu besok masih hidup. Acungkan tangan yang besok masih hidup, yakin. Boleh acungkan tangan? Acungkan yang tangan yang nanti malam meninggal. Berapa banyak hakim memutus hukuman mati kepada terdakwa lebih duluan meninggal daripada terdakwanya. Terdakwa masih menunggu, hakimnya sudah meninggal. Itulah sebabnya orang-orang yang yakin kepada Allah bukan perkara meninggalnya tetapi husnul khatimah atau tidak. Dengan hikmah kematian dirahasiakan, kita tidak usah stres. Tapi tinggal luruskan niat saja dalam aktivitas apapun dan sempurnakan. Jangan menunda amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, nanti ajalah kalau abis sinetron ini. Memangnya abis sinetron masih hidup? Tahu-tahu yang datang justru malaikat maut. Ayo mbak Nanti dulu Ayo mbak Oh nggak bisa Ayo mbak Tidak bisa lari Walau satu saat Walikulli ummatin ajalun Fa'idha ja'a ajaluhum La yastakhiruna sa'atan wala Yastakdimun Setiap Manusia makhluk pasti ada ajalnya. kalau datang saat yang ditetapkan tidak bisa mundur, maju walau sesaat. Jadi jangan menunda amal. Kepada wanita terutama yang sedang berhalangan, jangan suka ditunda waktu sholat. Kalau sudah suci, segerakan juga kepada yang dalam keadaan hadas besar sebaiknya tidak tidur kecuali mensucikan diri dulu atau minimal berwudu jangan sampai kita dicabut nyawa dalam keadaan hadas besar ada baiknya menjelang tidur meminta maaf karena belum tentu bangun pada seorang suami ini benar-benar terjadi. Sedang dipijit punggungnya pada maghrib. Terus sampai isya, Pak, udah azan, Pak. Pak, ketika dibalikan, sudah tiada. Saudara jangan tegang begitu melihat saya. Memangnya saya akan segera tiada apa? jangan menunda amal, jangan menunda tobat. Ah, saya mau salaman nanti aja lebaran. Memangnya lebaran masih hidup? Acungkan tangan yang lebaran masih hidup. Kok nggak ada yang ngacung ini? Ibu ngacung? Hati-hati lah, Bu. Jadi tegang begini. Ini tenang hadirin, kenapa jadi beda? Begini wajahnya ini baru kali ini saya lihat wajah. Yang banyak dosa tobat. Jangan menunda. Berbuat salah segera minta ampun. Berbuat salah kepada manusia segera minta maaf. Secepatnya. Tapi ah gengsi. Mending gengsi, mending mati. Tapi kalau dia tidak memaafkan saya bagaimana? Urusan dia. Urusan kita adalah minta maaf dengan ikhlas. Tolong anak-anak yang menyakiti orang tuanya cepat. Karena ada dua kemungkinan orang tua yang meninggal duluan atau anak yang meninggal duluan. Tidak ada jaminan orang tua harus selalu duluan meninggal meminta maaf suami istri sebaiknya sesepatnya. Menjelang tidur, pada suami sebaiknya minta maaf kepada istri. Ma, maafkan jikalau Bapak belum bisa menjadi suami seideal yang diharapkan Mama. Bagus tuh. Sebelum tidur maafkan jikalau sikap Bapak kurang bijaksana saya tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Ibu tidak usah menangis. Tidak, tunggu dulu Pak. Jangan dulu meninggal. Kenapa Mama? Kan papa hutang belum lunas. Nah, nanti Mama nggak kuat nanggungnya. Jangan demikian. Ibu juga ada baiknya meminta maaf kepada suami jikalau ya kita tidak tahu termasuk akan pergi dari rumah. Malam ini saya akan berangkat insya Allah jam 10 ke Pangandaran. Mudah-mudahan subuh sudah ada di sana. Saya berangkat dengan istri dan teman-teman. Kadang kalau pergi dilihat anak-anak, Terus saya berjumpa lagi atau tidak. Tapi tidak usah melankolis. Anakku, kau tidak usah begitu. Proporsional saja. Jadi hikmahnya kita menyiapkan diri. Kalau mau pergi, bagusnya dalam keadaan wudhu. Mau pergi jauh wudhu. Kemarin pesawat sudah berjatuhan. Helikopter jatuh. Lalu pesawat cessna jatuh Sebetulnya rencananya saya besok ke Pangandaran tuh naik pesawat. Tetapi karena sedang banyak pesawat jatuh, jadi saya pilih naik mobil. Hanya sekedar ikhtiar hadirin. Kenapa seperti ini jadi terdakwa begini saya? beberapa teman-teman yang saya ajak juga ah enggak ah, kata lagi musim jatuh nggak apa-apa saya nyetirnya lagi, katanya <laughs> hadirin sekedar menyempurnakan ikhtiar cuaca buruk tidak perlu konyol hikmah lainnya adalah kita siap dengan mewariskan sesuatu bagi keluarga kita informasi tentang harta, tentang hutang itu harus disiapkan dengan baik. Kita mati kapan saja. Anak-anak disiapkan untuk betul-betul memahami apa yang harus mereka lakukan. Jangan sampai kita mati harta warisan jadi sumber malapetaka bagi anak-anak kita karena tidak disiapkan siap dari awal dengan ilmu, anak-anak dididik supaya tahu bagaimana waris yang benar, bagaimana amanah kita terhadap peninggalan. Ini baik berbicara ini. Tidak sedikit kita dengar kakak beradik seperti kucing dan anjing hanya karena masalah warisan. Orang tua yang kurang bijaksana tidak menyiapkan anak-anaknya Bukan masalah hartanya tapi masalah ilmunya. Siapkan dengan baik dan kalau bisa sepanjang hutang kita masih besar jangan terlalu cepat meninggal ya. Lunasi saja dulu. Mengapa? Eh, Ustadz ada yang hafal idalirnya tidak tentang orang yang berhutang akan tertahan jadi bagaimana apakah saya lebih baik hidup dulu sebelum lunas? Sebaiknya lunasi dulu sebelum mati. Berjuang sekuat tenaga. Jangan merasa aman. Selanjutnya hikmah lainnya adalah dengan mati dirahasiakan kita akan waspada kalau-kalau kita mati dalam keadaan berbuat maksiat Mudah-mudahan tidak ada satupun yang tergulung di pantai itu ketika sedang berbuat mesum. Bisa dibayangkan, sedang pacaran digulung tsunami. Seperti apa kematiannya. Kita dengar juga ada yang mati di hotel karena sedang berzina. Ah, zina itu perbuatan maksiat ada yang mati ketika berpacaran di mobil, mobilnya tabrakan. Kita dengar juga itu. Maka kalau saudara nanti pacaran di mobil, ketahuilah. Saya di tol, mau hati-hati bisa ditabrak dari belakang. Saya melihat ke belakang terus, bisa nubruk dihang di depan. Saya mau sembunyi pacarannya di bawah pohon, pohon bisa rubuh. Saya mau berduaan di pantai, ingat tsunami. Jadi di mana dong ah saya pacaran? Ya nanti saja. kalau sudah menikah di mana saja halal. Kalau sudah menikah tidak usah risau karena jadi ibadah. Tolong ini bagi yang akan berbuat maksiat ingat mati sehingga para istri kalau suaminya akan dinas luar sertakan kain kafan agar waspada kenapa nih beberapa suami jadi stres begini kepada adik-adik yang sedang jatuh cinta pesan saya satu saja ingat mati tidak ada tempat yang aman dari kematian nginep di kosan teman, mati di sana aib. Saya senang kalau lagu kematian di mana-mana dikumandangkan. Rumah-rumah juga kalau bisa hiasan dindingnya itu adalah batu nisan. Lalu kain kafan digantungkan sebagai gordeng. Dan di ruang tamu disimpan sebuah keranda tapi rumah saya tidak seperti itu Tidak sanggup saya melihatnya Kita melihat keranda aja lari Maaf kalau malam ini memang saya menceritakan kematian Tetapi tidak seserem mungkin karena tanpa itu pun sudah salah. Kalau ada kamera menyorot dari sini wajahnya tuh benar-benar wajah yang beda dari pengajian biasanya ini. Jangan ditunda berbuat kebaikan, tapi pada saat yang sama hati-hati berbuat kemaksiatan. Saudara yang mencuri, hati-hati. Curimu kena saya mohon maaf ini. Di sini mukena selalu diberi yang baru. Tapi habis saja. Ini tidak benar. Mukena itu untuk sholat. Kalau dibawa pulang ke rumah namanya kosong Tidak diterima ibadahnya. Ada sajadah di masjid bagus. Ditukar waktu Jumatan punya dia sudah agak lepet, dia tinggalkan, dia ambil. Sepanjang dia sholat di rumahnya dengan sajadah tidak halal. Tidak diterima sholatnya. Apalagi canceling ya. Pernah ada canceling di sini. Sudah 12? 12 tahun ini. Sebulan satu. Ada itu yang datang ke sini sengaja. Mungkin karena menganggap di sini selalu berbaik sangka dia mengambil kenceng Niat ke sini bukan untuk ngaji tapi memanfaatkan kebaik sangkaan. Sepertinya dia dapat uang tidak bisa lepas. Akan mengejar terus malapetakanya. Na'udzubillah. Tolong para koruptor kembalikan sebelum mati. Coba koruptor ini ya dia mencuri uang begitu banyak. Dia sendiri tidak menggunakannya. Dia simpen di bank, banknya juga di Singapura. Tidak pakai nama dia. Dia tidak, megang tidak. Dia beli tanah di desa pakai nama orang lain karena takut terlacak nama dia. Dia punya mobil disimpan di teman-temannya. Punya motor simpan karena takut ketahuan tipikor. Dia sendiri naik taksi saja tapi dia koruptor. Dia tidak bisa makan banyak karena dia kena kolesterol. Dan dia tidak bisa makan nasi banyak karena penyakit gula. Tapi dia tetap korupsi beras. Ini benar-benar bodoh luar biasa. Terus mencuri, mencuri, mencuri. Dia mati, tidak membawa apa yang dia curi yang dia bawa hanyalah dosa-dosa yang pasti akan jadi malapetaka. Ini bodoh sekali. Dan para koruptor itu matinya tidak akan selamat. Tapi kan saya haji ah. Bolu itu baru enak kalau telurnya telur betul. Silakan bikin bolu pakai telur busuk. Tidak akan jadi. Haji tapi pakai uang haram, Allah tidak menerima. Saudara jangan tersinggung. karena tersinggung saudara koruptor. Bodoh. Bodoh sekali koruptor itu sangat bodoh. Karena dia tidak mendapat apapun selain malapetaka dari perbuatannya jujur saja pasti ada rizkinya Kalau orang yang tidak jujur diberi rizki oleh Allah, bagaimana mungkin kita jujur tidak dijamin rizkinya Hanya kebodohan saja yang membuat kita tidak jujur. Pasti ada rezeki setiap orang. Cepat kembalikan tapi ini rata-rata para pemuda ini kepada calon para pejabat yang akan datang Jangan main-main dengan kelicikan, mati. Saya mohon maaf tidak bermaksud apapun tetapi kita dengar ada seorang perwira tinggi yang meninggal tiba-tiba. Di rumahnya ada senjata sekian banyak, peluru sekian banyak. Orang bisa berpikir kemana saja. Makanya jangan nyimpen barang-barang Para orang tua jangan suka nyimpen VCD porno atau tayangan apa di rumahnya. Pas mati anak-anak, ya Allah, si bapak. Tahajud jalan, ngaji jalan, Allah. Apalagi para ustadz nyimpen majalah porno ternyata playboy disimpan di lemari oh, meninggal kan kebuka semua ya Allah cepat bongkar <laughs> ini semua ingat lemarinya masing-masing Iya hikmah dari kematian kemarin Hati-hati, sangat hati-hati Maha suci Allah yang merahasiakan kematian bisa membuat kita menjadi smart, menjadi sangat cerdas menyikapi kehidupan ini. Kita harus naik mobil, naik pesawat, sebaiknya wudhu. Mungkin kita mati di jalan, tidak apa-apa kita sempurnakan periksa ban mobil periksa semuanya periksa sesuai dengan sunatullah kewajiban kita masih ingat cerita tentang suatu saat diundang ke sebuah kota mobilnya tidak ada safety belt saya tanya deh apakah kita akan perjalanan jauh ya kurang lebih dua jam lewat tol deh ini tidak ada safety beltnya dulu sebelum wajib itu ya bisakah kita cari kendaraan yang ada sabuk pengamannya oh, oh, oh. seperti yang kurang iman aja oh. ah, nyawa itu Allah yang menentukan mau pakai sabuk pengaman atau tidak mati sih tetap mati aja ah. oh iya deh iya ah. deh Perkara saya mati atau tidak itu terserah Allah. Kapan saja Allah kehendaki, biarlah sesuka Allah. Tapi kewajiban saya menjaga amanah tubuh ini harus saya tunaikan. Alhamdulillah, karena saya pakai sorban, saya buka sorban, saya ikat ke kursi. Baru saya doa, ya Allah ampuni jika saya kurang menyempurnakan ikhtiar. Inilah yang bisa saya lakukan untuk menjaga amanah tubuh ini dari bala dan musibah. Tidur. Sudah itu mau mati, ya terserah Allah. Yang penting sebelum berangkat sekuat tenaga wudhu, sholatnya dijaga, sambil di jalan zikir terus. Tidak usah ingat yang macam-macam. Saudara beli majalah porno, dibuka, di mobil tabrakan sambil mendekap majalahnya kan memalukan <laughs> cepat buang sana bakar bagi yang punya nanti ada mahasiswa juga ketika meninggal ya Allah di kamarnya di tasnya pas dibuka handphone di handphonenya Hapus. Selamat pagi. <laughs> Masih Allah, kok seperti yang pada punya dosa begini sih? Ini kalau ada kamera tuh jelas. Jadi fokusnya tidak melihat saya tapi. Saya mohon maaf kalau ceramah ini terlalu banyak menyinggung perasaan saudara-saudara. Karena ada seseorang yang datang ke sini jengkel sekali. Pasti si mamah nih. Kenapa pak? Mama bicara apa saja sama Agim. Memang kenapa pak? Kenapa selamat serama saya disindir terus katanya. Resiko bagi yang mirip. Saudaraku yang baik, kapanpun kita harus siap tidur ada baiknya wudhu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, anas ucapkan ke seluruh tubuh, bersyukur kepada Allah, maafkan orang-orang yang menyakiti kita, doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, minta maaf kepada istri atau orang terdekat dengan kita, tidur. Kita beres-beres dulu sebelum tidur. Tidak ada jaminan besok bangun mau pergi beres-beres dulu. Tidak apa-apa. Jadi setiap waktu akan efektif. Saya ingat adik saya dulu sebelum wafat. Adik ini diuji oleh Allah dengan penyakit yang progresif, yang terus menyerang. Mulai dari mata, separuh badan, akhirnya telinga, dan tidak bisa mendengar lama-lama. Satu dulu, lalu yang kedua. Tapi masih terus mau kuliah pakai alat perekam. Padahal kuliahnya saja sudah harus digendong. Saya dengan Adeda bergiliran menggendong adik ini ke kampus di Unpad waktu itu. Saya kadang heran, kok adik saya gigih sekali ini untuk pergi kuliah. Padahal sudah tidak bisa mendengar dosen. Jalan sudah tidak bisa. Kalau sedang kuliah, ingin ke belakang digendong lagi saya tanya kenapa deh gigih sekali begini. Ah, saya tidak tahu apakah saya umur saya sampai atau tidak. Tapi Allah menakdirkan saya bisa belajar menjadi mahasiswa. Bagi saya belajar itu ibadah. Kalau orang lain mungkin banyak beramal dengan kebaikannya. Mudah-mudahan kalau saya bisa kuliah dengan semampu saya. Bisa jadi bekal ibadah saya. Aduh. Itulah kata-kata yang begitu terngiang-ngiang. Bagaimana belajar menjadi ibadah. Kuliah adalah ibadah. Dan memang adik saya tidak sempat menyelesaikan kuliahnya. Karena sudah keburu diambil oleh yang penciptanya. Maha suci Allah. Kuliah saja bisa disempurnakan kalau menjadi niatnya ibadah padahal tahu belum tentu panjang umur hadirin sekalian Allah menciptakan umur sebaik-baik umur adalah umur yang bisa bermanfaat di dunia dan menjadi bekal di akhirat tolong jangan disia-siakan umur dengan perbuatan maksiat tidak akan berbuah apapun selain kegelisahan, kehinaan, dan malapetaka. Dan jangan disia-siakan umur kita dengan berpikir yang salah. Benci kepada orang lain, dengki, dendam, kesumat. Mau apa? Hah? Semakin kita penuh kebencian kepada orang lain, habis umur kita untuk memikirkan orang yang kita benci. Menjelang tidur, kita sebel kepada orang lain. Tidak bisa tidur, sudah gitu mati. Kita mati dalam penuh kebencian. Oh, tidak bisa. Jangan sia-siakan. Mayor Samsurijal, Komandan Skadron 14, F5E Tiger di Madiun, Iswahyudi. Saya ikut bersama beliau terbang bersama menceritakan apa hikmah jadi pilot penerbang A jadi penerbang pesawat tempur belum tentu panjang umur hasilnya adalah setiap berjumpa dengan keluarga saya maksimalkan karena sekali bertugas belum tentu akan kembali lagi saya terkesan dengan pendapat ini karena sependapat. Apalagi bagi yang sering bepergian, jarang bertemu, istri, anak. Sebaiknya setiap pertemuan jaga kualitasnya. Jangan saling memarahi, jangan saling memaki. Tidak ada suami ideal, tidak ada istri ideal. Buatlah yang ada saja. Dinikmati. Apalagi adik-adik yang punya orang tua. Belum tentu orang tua panjang umur. Tidak pernah ada orang tua ideal, sempurna. Tidak ada. Yang sempurna hanyalah Nabi. Untuk apa kita memikirkan kekurangan orang tua yang membuat kita berjarak Padahal pengorbanannya sudah jelas selama ini kita rasakan. Manfaatkan keberadaannya untuk amal soleh kita. Uang dikumpul-kumpul. Mau kemana? Mau apa uang dikumpul-kumpul? Mati gak jadi rezeki kita. Mumpung hidup, sedekah. Sedekah tolong orang lain. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Bali yajda, bali yajda, bali yajda. Kecuali bertambah bertambah, bertambah. Ayo, habis sudah mati, tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan ingat mati ini benar-benar membawa kita menjadi manusia cerdas. Yang setiap waktu kita nikmati dengan kebersihan hati. Setiap waktu kita isi dengan niat yang baik karena niat saja sudah jadi amal. Setiap waktu kita isi dengan kebaikan. Karena satu amal dicatat sepuluh kali lipat. Setiap waktu kita isi dengan taubat. Dengan memaafkan orang lain. Setiap waktu kita tidak menunda amal-amal. Dan setiap waktu kita waspada dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Maha suci Allah yang menciptakan waktu kematian dirahasiakan. Subhanallah. Itulah Al-Mumit. Allah yang maha mematikan. Yang kalau kita mengenal namanya. Sepatutnya bisa membuat perilaku kita berubah menjadi lebih.